Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang ayat-ayat goriba. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki nomor yang ke-11 tentang al-alifatus sab' atau sab'u alifat tujuh alif huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong dibaca dengan panjang ketika wakof dan tidak dibaca ketika wasal yang pertama lafaz lakinna lakinna dalam surat Al-Kahfi ayat 38. Ketika waqaf dibaca dengan matobi'i. Lakinna. Tetapi ketika wasol dibaca pendek. Kemudian contoh yang kedua ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-10. Lafaz al zununa ketika dibaca wakof al-dhununa ketika dibaca wasol dengan bacaan pendek kemudian di al-ahzab ayat, yang ke-66 lafaz ar-rasula kalau dibaca waqaf ar-rasula kalau dibaca wasol pendek kemudian al-ahzab ayat yang ke-67 lafaz as-sabila as-sabila dibaca wakaf dengan dua harokat ketika wasal dibaca pendek yang kelima lafaz qawariro yang ada di surat al-insan ayat 15 sekali lagi di surat al-insan ayat 15 kalau dibaca wakaf dibaca dengan dua harokat qawadhiru qawadhiru kemudian contoh yang ke enam adalah lafaz salasila salasila dibaca wakaf dengan dua harokat salasila kemudian contoh yang terakhir adalah lafaz ana atau seluruh lafaz ana dalam Al-Quran. Ana yang bermakna saya. Ketika wakaf dibaca, ana, ana, ana. Ketika dibaca wasol, naknya pendek. Ana aksaru, ana aksaru min kamala. Jadi ana setiap lafaz ana dalam Al-Qur'an ketika wakaf dibaca dengan panjang dua harokat kecuali ya, dibaca wasol wasol dibaca dengan pendek setiap lafal ana dalam Al-Quran dibaca seperti apa yang tadi dijelaskan kecuali pada tiga ayat di surat Al-Furqan ayat 49 wa anasi wa anasi nahnya dibaca panjang dalam setiap keadaan kemudian kalimat wa man anaba man anaba ilai berikutnya surat Az-Zumar ayat yang ke-17 wa anabu kenapa tidak dibaca panjang ketika uh, eh, wakaf karena lafaz yang tadi disebutkan adalah satu laf, satu kata ya dan bukan bermakna saya berbeda dengan anak yang dibaca dengan apa yang disebutkan dalam kaidah tadi dan lafaz-lafaz tersebut ditandai dengan bulatan lonjong yang disebut dengan as-sifru al-mustatil. As-sifru al-mustatil. Jadi inilah tujuh alif yang dikenal dalam ilmu tajwid yang disebut oleh ulama as-sab'u al-alifat atau al-alifatu sab'u atau sab'u alifatin tujuh alif yang ketika wakaf dibaca panjang ketika wasal dibaca pendek wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh